Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqamah sampai akhir nanti. Akhir-akhir ini banyak turun hujan, maka yang diucapkan seorang mukmin ketika hujan membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a bersama Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Ya Allah Semoga hujan yang bermanfaat. Itulah yang diucapkan seorang mukmin kalau turun hujan dia ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang bermanfaat. Tidak boleh marah-marah sama hujan, hujan mulu gitu. Tidak boleh marah-marah. Selesai hujan kita membaca doa mutirna bersama bifadlillahi warahmati. itu yang kita ucapkan mutirna bifadlillahi warahmati. kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya hujan adalah karunia maka tidak boleh disia-siakan Dulu orang-orang mengatakan hujan turun karena bintang ini, hujan turun karena bintang ini. Itu perbuatan syirik. Nabi mengajarkan kalau turun hujan, selesainya kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Adapun pelajaran kita sekarang masuk bagian pertama halaman ke satu dari buku Jalan Golongan yang Selamat. Ketahuilah sebelum memasuki ini bahwasanya hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja. Hidup kita bukan juga untuk hari esok dan lusa saja. Tapi hidup kita untuk dunia sampai di surga insyaallah taala. Karena itulah maka kita tidak bisa berbicara masalah agama menurut saya. Tidak boleh. Karena saya akan dipertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atau menurut guru saya. Tidak boleh. Jadi bicara agama harus menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hidup kita cuma hari ini doang, suka-suka saya mau ngomong apa. Tetapi omongan kita, terutama masalah agama, akan dimintai pertanggungjawaban sampai di akhirat nanti. Maka tidak boleh bicara-bicara agama menurut hemat saya. Tidak boleh. Menurut pendapat saya tidak boleh. Tapi bagaimana menurut Allah? Bagaimana menurut Rasulnya? Maka berbicara jalan golongan yang selamat menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut saya. Tidak boleh menurut saya. Bab yang pertama, golongan yang selamat. Siapa golongan yang selamat? Pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Benar kan bukunya nggak dibawa? Makanya oh, udah hafal oh, gitu. sudah hafal. Harusnya pengurus beli bukunya 100 disimpan di masjid. Nanti kalau selesai pengajian dikumpulkan lagi. Begitu harusnya pengurus masjid. Ya. Beli lampu, kipas angin bisa, beli buku lebih penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan melarang bercerai-berai, melarang perpecahan. Jadi berpecah belah dalam Islam dilarang. Maka Islam mengajarkan umatnya untuk bersatu kembali kepada Al-Quran karena Al-Qurannya satu. Kembali kepada sunnah Nabi. Nabinya juga satu. Kalau semuanya kembali kepada Quran dan sunnah, niscaya umat Islam akan bersatu. Kenapa nabinya satu, Tuhannya satu kok berpecah? Karena kembalinya bukan kepada Quran dan sunnah. Tapi kembalinya kepada guru saya. Kata guru saya, Kembalinya kepada kiai saya, menurut habib saya. Itu yang membuat umat berpecah belah karena bukan mengembalikan agama kepada Quran dan sunnah tapi mengembalikan kepada guru-gurunya. Ada lagi menurut organisasi saya. Saya dari organisasi ini, saya dari organisasi ini. Dakwahnya bukan kepada Quran dan Sunnah, tetapi kepada organisasinya. Apa sih organisasi? Kumpulan organ yang butuh nasi. Organisasi dijadikan sebagai agama, dia menyimpang dari jalan yang lurus. Agama kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang kedua, surat Ar-Rum, ayat 31-32. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Makanya tidak boleh kita bergolong-golongan. Sesama kita muslim, saudara. Jangan membesarkan saya dari NU, saya dari Muhammadiyah, saya dari Persis. Jangan. Jangan membesar-besarkan organisasi. Tetapi kita besarkan Islam. Setiap kita Islam, Islam saudara saya. Mental ini harus dikembalikan. Jangan membanggakan kelompok dan golongan karena tercela. Allah dan Rasulnya melarang kita berkelompok-kelompok. Apa akibatnya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini dilarang. Masing-masing membanggakan kelompoknya. Oleh karenanya, kita hidup beragama, bermasyarakat. Siapapun dari tetangga kita yang meninggal dunia, kita datang untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, menguburkannya. Tidak peduli dia dari organisasi apa. Melihat tetangga kita kebanjiran, kita tolong selama dia muslim. Bahkan orang kafir saja disuruh ditolong. Kalau orang membahagiakan, membanggakan kelompoknya, oh dia malain. Dia bukan golongan saya. Ini tidak boleh. Sesama muslim, semuanya adalah saudara satu dengan yang lain bersaudara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh budak dari Ethiopia. Jadi kalau ada pemimpin dari Ethiopia dari budak suruh taat. Fa innahu may ya'is minkum Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin Pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi gerahamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan At-Tirmidzi Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis yang mulia ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa? Khotib Jumat tiap hari Jumat meneriakan arti takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Setiap hari Jumat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tetapi takwa tidak kunjung datang. Kenapa? Karena khatib hanya nyuruh bertakwa, bertakwa. Tetapi tidak mengajarkan bagaimana caranya jadi orang bertakwa. Bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama harus mentauhidkan Allah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Sehingga salatnya karena Allah, ngajinya karena Allah. Bukan karena tetangga, bukan karena orang lain. Memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biar bisa jadi orang bertakwa, talabul ilmi, harus belajar, menuntut ilmu. Orang kalau tidak ngaji, tidak tahu mana syirik, tidak tahu mana tauhid, tidak tahu mana sunnah, tidak mau mana bid'ah, tidak tahu mana wajib, tidak tahu mana yang haram, tidak tahu mana yang makruh, tidak tahu mana yang mubah. Orang nggak ngerti apa-apa kalau nggak belajar, kalau nggak menuntut ilmu. Maka syarat yang kedua sangat penting. Pengen jadi orang bertakwa, ngaji. Ngaji yang di sana disampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Ngaji sih banyak. Tapi kalau ngaji cuman baca Al-Quran rame-rame balapan, kemudian nggak diartikan, nggak ngerti apa-apa. Yang dia baca nggak paham, maka nggak dapat ilmu. Baca ayat, dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Terus lama-lama jadi berilmu. Ngajinya para sahabat dahulu, kami belajar 10 ayat, tidak menambah kecuali sudah paham dan mengamalkannya. 10 ayat tapi paham diamalkan, baru nambah lagi. Kita baca Quran khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi nggak ada yang paham. Bagaimana akan jadi orang bertakwa? Baru yang ketiga, syarat menjadi orang bertakwa menjalankan perintah menjauhi larangan setelah dia belajar sehingga dia tahu mana perintah, dia tahu mana larangan. Khotib bilang jalankan perintah jauhi larangan, tetapi jamaahnya nggak ngerti mana perintah mana larangan. Akhirnya takwa tidak pernah kunjung datang. Ajarkan kepada umat Islam perintah-perintah Allah Ajarkan kepada umat Islam larangan-larangan Allah. Dan para ulama telah mengumpulkannya dalam kitab-kitab fikih. Dari mulai wudu sampai haji sampai jihad. Telah dikumpulkan dalam buku Mausu'atul Manahi, ensiklopedia larangan, 600 lebih larangan. Harus diajarkan kepada umat. Mana diantaranya orang tahu larangan ngobrol lagi buang hajat. Makanya ada yang di WC sambil nelpon. Padahal itu dilarang. Mana ada yang tahu larangan jual beli kucing. Ini banyak orang kaya sibuk ngurusin kucing. Fakir miskin minta-minta nggak dikasih buat beli makanan kucing, Dilarang jual beli kucing. Dari mana kucing yang dimakan di mahal itu? Boleh ngambil di jalan apa beli? Mahal harganya kucing. Kalau dia belajar mau suatul manahi, dia tahu. Dilarang jual beli kucing, dilarang jual beli anjing. Banyak yang tidak tahu. Lalu bagaimana dia akan bertakwa kalau dia nggak tahu perintah, nggak tahu larangan? dilarang membeli pembelian orang lain, dilarang menjual penjualan orang lain. Misalnya ada teman kita mau beli mobil, lagi nawar Avanza sama orang 140. Tiba-tiba kita datang, jangan beli sama dia. Beli sama saya tuh mobilnya, masih ada, tahunnya sama, harganya lebih murah. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh menjual penjualan orang lain. Berapa banyak terjadi perselisihan sama kaum muslimin karena menjual penjualan orang lain atau membeli pembelian orang lain. Teman kita mau jual mobil, sudah ginawarin sama si A. Mau dijual berapa? Mau dijual misalnya Innova 200. Kemudian kita datang sama si penjual. Jangan jual sama dia. Sama saya, saya berani 210. Itu namanya membeli pembelian orang lain. Banyak masyarakat tidak tahu. Ajarkan kepada umat. Mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Kalau kita sudah menjalankan perintah, kemudian menjauhi yang dilarang, jadilah kita orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, lalu mempelajari ilmu agama, mana perintah, mana larangan, lalu dijalankan. Kalau ini diajarkan di tengah umat, insya Allah muncullah orang-orang yang bertakwa seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang dulu diajari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Jadi umat Islam mengajarkan kepada rakyat untuk mendengar dan taat kepada pimpinan, kepada penguasa, sehingga tidak boleh umat Islam membangkang sama penguasa walaupun hanya dengan demo misalnya. Tidak boleh. Demo-demo memberontak sama penguasa tidak boleh, apalagi ngebom. Tidak boleh lagi, haram. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasiyun walaupun kalian dipimpin oleh budak dari Habasyi dari Ethiopia. betul-betul taat sebab Allah taala yang memerintahkan kita suruh taat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Wajib kita taat kepada penguasa selama penguasa tidak menyuruh dosa. Tetapi kalau penguasa menyuruh berbuat maksiat, menyuruh berbuat dosa tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Innama ta'ata fil ma'ruf, hanya saja taat itu dalam hal yang baik. <clears throat> Yang ketiga, fa innahu may ya'is minkum fasayara katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi sudah memperingatkan orang yang hidup sepeninggalku nanti akan terjadi perselisihan yang banyak. Kalau sekarang terjadi perselisihan di antara umat Islam, nggak heran. Memang Nabi sudah sebutkan dari dulu akan terjadi. Begitu sekarang terjadi kita katakan sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang Rasul sabdakan. Banyak terjadi perselisihan. Ini penyakit umat di akhir zaman. Tetapi agama Islam bukan agama yang membingungkan. Setelah dikasih tahu tentang penyakitnya, Nabi kita juga menjelaskan obatnya. Apa sih obat perselisihan? Nabi mengatakan fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah Nabi. Jangan mengikuti sunnah ustaz, sunnah kiai, sunnah habib. Ikuti sunnah siapa? Sunnah Nabi. Dan sunnah khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ini khulafa Rasyidin. Kalau kita beragama mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah khulafa Rasyidin, maka kita akan berada di atas jalan yang lurus dan kita akan bersatu di atas kebenaran. Ini solusinya. Setelah dikasih tahu penyakitnya, Nabi memberikan solusinya. Yang keempat, dijelaskan bahwa berpegang dengan sunnah Nabi itu susah. Berpegang dengan sunnah Nabi itu berat. Berat. Ketika kita mau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti diomong sama tetangga, nanti diomong sama teman, nanti dicibir sama kawan-kawan sekantor dan seterusnya. Berat. Karena berat itu Nabi mengatakan tamassaku biha. Pegang kuat-kuat. Wa'addu alaiha binawajid. Gigit dengan gigi geraham. Uh, al-qabidu ala sunnah kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Dipegang tanah tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Panas megang bara. Bagaimana caranya? Biar dingin, tamat sakubiha. Genggam. Bara itu kalau digenggam rapat, dia akan padam. Walaupun tangan melepuh juga. Padam itu bara. Begitulah dalam kita menjalankan sunnah Nabi SAW. aku pegang kuat-kuat. Contoh yang ringan. Yang ringan. Panjangin jenggot. Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Semua orang tahu sunnah Nabi. Tapi manjangin jenggot berat apa enggak berat? Berpedal Pedal enggak bayar pajak. Berat ini pandangan dia. Apalagi udah putih tad. Emang kenapa kalau putih? Jelek. Kata siapa bilang jelek? Sunnah Nabi nggak ada yang jelek. Sunnah Nabi pasti bagus. Iya. Kita baru panjangin dikit, tetangga bilang be, gitu. Rasanya berat banget. Jadi sunnah Nabi yang kecil saja panjangin jenggot. Itu berat. Maka Nabi ajarkan tamat sakubiha. Jangan dengerin orang ngomong apa. Kalau ngomong depan kita baru kita jawab. Kalau ngomong depan kita baru kita, kalau ngomong di belakang sih biarin. Jawab apa? Kalau dia ngomong misalnya jenggot lu kayak kambing, kita jawab, gak punya jenggot lu kayak anjing. Kok kamu ngatain? Nah kamu duluan. Begitu. Itu kalau ngomongnya depan kita. Kalau ngomong di belakang sih biarin aja. Diomongin mangga sakit. aku dia. Belum lagi sholat berjamaah ke masjid lima hari sekali. Sehari lima kali. Bukan lima hari sekali. Sehari lima kali. Bolak-balik ke masjid itu kalau nggak kuat-kuat orang ngomong, ngapain sih orang bolak-balik ke masjid lima kali sehari? Gak punya kerjaan apa dia? Ini sunnah Nabi. Salat berjamaah di masjid. Ajaran Nabi. Yang hukumnya menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Menurut yang lain berpendapat wajib salat berjamaah itu kalau kita nggak kuat, berapa banyak orang malu untuk ke masjid. Demikian juga sunnah-sunnah Nabi yang lain. Nabi sudah mengingatkan berpegang dengan sunnah Nabi itu berat. Kita maunya beragama yang umum aja lah. Yang umum saja. Beragama bukan ngikutin umum, tapi ngikutin hukum. Kebenaran berdasarkan hukum, bukan berdasarkan umumnya manusia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau dalam dunia bebas. Tapi dalam urusan agama nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurangi harus sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi. Apa yang di zaman Nabi adalah agama, sekarang juga agama. Apa yang di zaman Nabi bukan bagian dari agama, sekarang juga bukan bagian dari agama. Itu agama nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, ditambah tambah Ibadah nggak cukup dengan ikhlas, harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Salat subuh berapa rakaat Ibu? Dua rakaat. Kalau kita ikhlas karena Allah, salat subuh empat rakaat, boleh apa tidak? Padahal ikhlas. Boleh apa tidak? Gak boleh. Maka gak benar orang yang suka berpedoman, yang pentingkan niatnya. Yang pentingkan niatnya. Itu pedoman salah. Yang penting niatnya dan caranya harus benar. Ikhlas niatnya, tapi kalau nggak benar, tidak diterima. Kan mumpung masih seger subuh empat rakaat, nggak boleh. Contohnya dua. Jadi pedoman yang sering sekarang orang bilang, yang penting kan niatnya baik. Yang penting kan niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang benar. Pedoman ini yang harus dipegang. Istilah dalam agama ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Perhatikan, ini banyak orang yang ketika dilarang nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Ah, yang penting kan niatnya. Ah. Niat harus ikhlas, cara harus benar. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna kullu muhdatsatin bid'atun semua perkara yang baru dalam agama namanya bid'ah. Jadi kalau ditanya apa sih bid'ah? Bid'ah itu perkara baru dalam agama. Yang dimaksud baru apa? Di zaman Nabi nggak ada, sekarang diada-adakan. Walaupun adanya mulai dari kakek kita, dari buyut kita, sudah ada. Tetapi di zaman Nabi nggak ada, itu namanya bid'ah. Baru itu bukan baru sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Setelah kurun yang tiga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini namanya generasi awal. Setelah itu, makanya orang-orang yang muhdas, yang baru. Jadi, ibadah yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya, sekarang juga bukan ibadah. Baru maksudnya adalah setelah generasi sahabat. Itu yang namanya baru. Wa kulla bid'atin dolalah. Nabi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tapi Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Habib, ada yang mengatakan memang benar ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ustaz bilang bid'ah hasanah. Siapa yang kita ikuti Nabi apa Ustaz? Hah? Nabi yang kita ikuti. Kata Nabi, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Kenapa Pak Habib bilang ada bid'ah hasanah? Kenapa Pak Kiai bilang ada bid'ah hasanah? Bagaimana Pak Kiai menentang hadis Nabi? Ini kalau benar-benar kita beragama tadi, pedomannya Quran dan Sunnah. Tetapi kalau sudah mentok seperti ini, enggak. Kata Habib benar, kata Kiai benar, kata Ustadz benar. Semua perkataan siapapun yang bertentangan dengan hadis Nabi tidak boleh dibenarkan. Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Dulu pernah di zamannya Abdullah bin Umar, ada orang bersin, hazin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ditegur. Gitu. Kami bersin di zaman Nabi cukup mengucapkan alhamdulillah. Enggak boleh ditambahi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Enggak boleh. Walaupun itu baik. Ada orang selesai adzan subuh dia sholat dulu tahiyatul masjid. Lalu sholat lagi qobliyah subuh. Lalu sholat lagi syukurul wudhu. Berapa rokaat berarti? Enam rokaat. Ditegur oleh sahabat. Kenapa kamu sholat lebih dari dua rakaat? Nabi SAW setelah azan sebelum komat, subuh, itu cuma dua rakaat. Apa kata orang yang sholat? Apa saya dosa gara-gara sholat? Sholat kok dilarang-larang? Engkau tidak dosa gara-gara sholat. Tapi engkau dosa karena menyelisihi petunjuk Nabi. Nabi mencontohkan dua, kita kerjakan dua. Kalau kita datangnya sebelum azan, boleh kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah azan, itu saatnya kita sholat qobliyah. Kalau kita sudah qobliyah berarti sudah tahiyatul masjid. Lihat, niatnya baik, sholat kok dilarang-larang. Contohnya mas, ada nggak contoh dari Nabi? Walaupun sholat amalannya, tapi kalau nggak ada contohnya, tidak boleh. Apalagi di Mekah, di Medina, itu orang Indonesia kalau nungguin adzan subuh, sholat lagi dua rakaat salam, sholat lagi dua rakaat terus saja. Banyak banget sholat apaan, mumpung di Masjid Nabawi. Sholatnya mumpung. La ilaha illallah. Agama nggak boleh pakai mumpung, pakai dalil. Pakai qala Allah, qala Rasul. Nggak bisa agama pakai logika. Kalau agama pakai logika, kita wudhu, batal, buang angin, cukup dibersihkan duburnya. Tapi kalau kita buang angin, apa yang dibasuh? Tangannya, wajahnya. Kan nggak masuk akal yang buang angin belakang kok yang dibersihin wajahnya. Karena agama nggak pakai akal, agama pakai dalil, pakai contoh. Wa kullu wa kullu dhalalatin finnar dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Jadi kalau orang beramal bid'ah bukan hanya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami itu tertolak. Kalau cuma ditolak mending ada ancaman wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau diajarin ibadah oleh Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz ada nggak dalilnya nih ibadah ini? Tanya. Jangan manggut-manggut aja. Apa iya Pak Ustadz salah? Pak Ustadz pasti benar. Enggak. Ustadz juga bisa salah, bisa benar. Kiai juga manusia, Habib juga manusia, bisa salah bisa benar. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah benar, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah salah. Harap dipahami baik-baik masalah seperti ini. Dalil yang ketiga. <clears throat> Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala sintaini 72 millatan." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam satu riwayat Yahudi 71, Nasrani 72. Berpecah belah. Wa inna hadhil millah Sesungguhnya umat ini, umat Islam, Sataftariku ala salatin wa sab'in. Akan berpecah menjadi tujuh puluh 73. Sebera ulama, tiga itu bukan batasan. Ini ingin menjelaskan perpecahan Nasrani lebih banyak daripada perpecahan Yahudi. Perpecahan umat Islam lebih banyak dari perpecahan Yahudi dan Nasrani. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan di neraka. Diancam masuk neraka. Walaupun tidak kekal. Kalau dia orang yang bertauhid, setelah disiksa di neraka sesuai dosa-dosanya, akhirnya dia masuk surga. Sintani wa finnar. 72 di neraka wa wahidatun fil jannah dan satu golongan di surga. Wahyal jamaah dan satu golongan yang di surga itu adalah al jamaah. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad dan yang lain. Al Hafidh menggolongkan hadis ini hadis yang hasan. Kurang berapa menit azan? kurang tiga menit. Dalam satu riwayat, kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi yang selamat adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau kita ingin, inilah yang namanya jalan yang selamat. Kalau kita ingin selamat, dalam berakidah, ikuti akidah Nabi dan para sahabatnya. Dalam beribadah, ikuti ibadah Nabi dan para sahabatnya. Dalam bermuamalah, ikutilah muamalahnya Nabi dan para sahabatnya. Maka harus belajar harus ngaji. Nggak bisa orang jadi takwa tanpa ngaji. Ada juga takwa takut sama yang tua, begitu. Ini sih nggak benar. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya lalu bersabda inilah jalan yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tidak satupun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Kemudian ia membacakan firman Allah Ta'ala, Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am 153. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Nasa'i. Jadi jalan yang lurus itu satu. Jalan yang menyimpang itu banyak. Ini juga keliruan logika orang ya semuanya kan masuk surga, semuanya tujuannya makin surga. Cuman jalannya saja yang beda-beda. Sama seperti mau ke pasar Cipadu, bisa lewat kanan, bisa lewat kiri, tapi kan tujuannya sama. Ini logika nggak benar. Kalau mau ke pasar Cipadu bisa jalan kanan kiri. Mau ke surga, jalannya harus yang diikuti oleh Nabi. Gak boleh pengen masuk surga dengan cara sendiri inovasi sendiri dalam agama tidak boleh. Mau masuk surga, ikuti jalan Nabi yang lurus. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang keenam, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, Adapun golongan yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama. Yaitu ashabul hadis, para ahli hadis. Azan? Ya, azan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Yang terakhir, yang ketujuh, Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Memerintahkan agar tidak termasuk orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa kelompok. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hanya satu golongan yang selamat yang akan masuk surga yaitu al-jamaah yang berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih. Di samping melakukan amalan para sahabat dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat itu firqatun najiyah dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan tiga pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz ada sebagian ulama yang membagi dua bid'ah itu Pak Ustadz ya. Itu awalnya dari mana itu Pak Ustadz? Sehingga eh, pembagian itu menjadi kental di masyarakat itu. Saya kira gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pembagian bid'ah dari bid'ah menjadi hasanah dan syi'ah adalah karena kekeliruan dalam memahami bid'ah menurut syariat dan bid'ah secara lugawi. Bid'ah secara bahasa. Ini kisahnya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat di masjid orang salat tarawih satu imam diikuti oleh beberapa orang. Di pojok yang lain ada satu imam diikuti beberapa orang. Di pojok yang lain ada satu imam diikuti beberapa orang. Salat tarawih banyak imam. Maka Umar bin Khattab mengatakan alangkah bagusnya apabila mereka dikumpulkan jadi satu imam maka disuruhlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu agar menjadi imam salat tarawih dengan membaca 200 ayat. Jadi setiap satu rakaat membaca 200 ayat sehingga mereka tidak selesai kecuali menjelang sahur. Ketika melihat salat berjamaah tarawih satu imam maka Umar mengatakan nikmal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ini bid'ah secara lugawi karena salat tarawih bukan bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Sedangkan salat tarawih Nabi telah menjalankannya malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai masjid penuh Kemudian Nabi tidak lagi mengerjakan sholat berjamaah di terawih di masjid karena khawatir terawih diwajibkan. Itulah diantara eh, asal muasal kenapa dikatakan bid'ah sana adalah eh, bid'ah secara bahasa dari perkataan Umar bin Khattab nikmal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah wallahu a'lam. Yang kedua. Kedua, Pak. Ya. Eh, bahwa kita <clears throat> diwajibkan untuk berpegang teguh pada uh, sunnah. Sunnah itu macam-macam tingkatannya. Ada yang disebut sunnah yang soheh, ada yang hasan, kemudian ada yang palsu dan lain-lain. Uh, itu yang kita pegang itu apakah uh, hanya yang soheh aja atau yang uh, hasan juga bisa termasuk di, uh, ini? Terima kasih. Ayo. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita disuruh berpegang dengan sunnah. Terminologi sunnah atau arti sunnah menurut ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ini sunnah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sunnah perkataan seperti Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sunnah perbuatan misalnya Wail bin Hujr melihat Nabi SAW menggerak-gerakkan jarinya ketika baca tasyahud. Ini namanya sunnah perbuatan. Sunnah ketetapan Nabi pernah sholat sambil lagi ruku Abu Bakar datang ke masjid. Begitu masuk masjid Allahu Akbar Abu Bakar langsung ruku. Lalu Abu Bakar jalan sambil ruku masuk ke dalam saf. Selesai sholat, Nabi menegur siapa yang tadi datang tergesa-gesa? Anak ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagimu dan jangan ditambah lagi rokaatnya. Maka ini menunjukkan ketetapan Nabi. Kalau orang sholat berjamaah datang ke masjid, imam lagi ruku, dia langsung Allahu Akbar langsung ruku, dapat satu rokaat. Batasnya mana? Selama imam belum bangkit dia sudah sempat megang lutut, dia dapat satu rakaat. Itu mengkhususkan hadis la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Ternyata itu untuk imam, untuk orang yang salat sendirian. Adapun untuk makmum, ketika dia ikut ruku, imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, berdasarkan hadis Abu Bakrah, maka dia dapat satu rakaat. Itulah sunnah takririyah, sunnah ketetapan. Nah, apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai hukum sahih, mempunyai hukum hasan, mempunyai hukum yang baik. Maka yang dijadikan sandaran kita ikuti sunnah Nabi adalah sunnah yang sahih dan yang hasan. Adapun yang baik tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Apa contohnya? Hadis baik. Contohnya orang yang senang dengan kemaksiatan, melihat perempuan cantik, dia membuat hadis An-nadratu ilal mar'atul jamilah ibadatun. Memandang wanita cantik adalah ibadah. Ketika ditegur, kenapa ibadah? Kan kalau kita melihat orang cantik, subhanallah, masya Allah. Kan jadi ibadah itu. Nah, ini hadis maudhu, hadis palsu. Ada juga tukang jualan terong, biar terongnya laris, dia bikin hadis. Al-bandinjan sifa'u likulli terong adalah obat segala penyakit. Gitu. Akhirnya terongnya jadi lari. Maka yang seperti hadis tadi semua itu palsu, nggak boleh dijadikan pegangan. Hadis itu ada sanadnya, ada sumbernya yang bisa diperiksa mana sahih, mana dhaif. Maka tadi ditanyakan yang mana yang kita harus jadi patokan adalah hadis yang sahih dan yang hasan. Yang kedua, tambahan bahwasanya sunnah menurut ahli fikih adalah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut siapa? Ahli fiqih. Tidak ada sunnah menurut ilmu hadis, ada sunnah menurut ilmu fiqih. Yang dimaksud sunnah yang tadi kita bicarakan adalah sunnah menurut ilmu hadis, yaitu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Pertanyaan terakhir, Waalaikumsalam. Tadi kan sempat mengatakan kita bilang eh, golongan orang-orang yang selamat itu golongannya Al-Quran dan hadis kita. Eh, Al-Quran dan hadis. Bahwa Nabi Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam. mempunyai eh, casing yang bagus, hmm. akhlak yang mulia karena tidak Allah. Pertama dia jujur, amanah, jujur, amanah, tabligh, ya. fatonah. tabligh, patona, tabligh. tadi bilang Islam sekarang ini eh, semakin jauh dari ajarannya dan eh. eh, tempat di dunianya sekarang ini ditempuh dengan jalan instan-instan ingin cepat kaya supaya apa mereka itu bisa ber, bermegah-megahan kehidupannya seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam ya. surat ini kalau nggak salah al hakum Mutakasur. al hakum Mutakasur itu terjadi sekarang ini Ustaz uh, yang ingin saya tahu dari Ustaz Eh, penyakit apa yang kira-kira menjangkiti orang eh, mukmin oh, karena Allah dalam Al-Quran juga mengaplikasikan ayat-ayatnya eh, kenapa ya Pertanyaan mengenai keadaan umat Islam di akhir zaman yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini menjelaskan tentang kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta la yuqalu ala wajhil ardi Allah Allah wa fi riwayatin la ilaha illallah tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah dalam satu riwayat la ilaha illallah jadi kiamat tidak akan datang sampai umat Islam meninggal. Orang-orang baik hilang. Jangankan sholat, jangankan baca Quran. Allah, Allah saja nggak disebut. La ilaha illallah tidak ada lagi orang yang mengucapkannya. Baru tegak hari kiamat. Dalam hadis Jibril Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh Jibril, Ya Rasulullah, akhbirni anis Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama as sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Jibril bertanya, "Fa'birni an amaratiha." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang ciri-ciri hari kiamat. Apa kata Nabi? Antalidal amma rabbataha wa antara kufatal uratal ala tarita ri'asha yatatawawuluna fil bunyan. Engkau akan melihat ada budak melahirkan tuannya. Ciri-ciri hari kiamat. Ada budak melahirkan tuannya. Ada nggak pembantu melahirkan anak majikan? Hah? Di sini ada nggak? Innalillahi kalau ada. Ini ciri-ciri hari kiamat. Ada budak melahirkan tuannya. Di antara makna yang kedua, banyaknya anak durhaka Anaknya kaya, ibunya miskin, ibunya tinggal di rumah anaknya, ibunya suruh cuci piring, suruh ngepel lantai, suruh nyuci baju, ibunya diperbuat seperti budak. Ini ciri-ciri hari kiamat. Ada budak melahirkan tuannya, anaknya layaknya tuan, ibunya layaknya budak. Yang kedua, engkau akan melihat penggembala kambing yang tadinya berjalan tanpa alas kaki bertelanjang dada berlomba-lomba dalam membangun berlomba-lomba dalam tinggi-tinggian bangunan ya tatawaluna fil bunyan ini ciri-ciri hari kiamat jadi orang pada pengen jadi orang kaya pengen bermegah-megahan penyakit apa penyakit wahen hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia takut mati Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit wahan.